Agama yang kita anut dan kita yakini kebenarannya ini dinamakan Islam. Tentu bukan tanpa alasan. Islam yang dipilih sebagai nama untuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu mengandung sekian banyak makna. Islam artinya keselamatan di dunia maupun di akhirat. Islam artinya adalah ketenangan di dunia maupun di akhirat. Islam Artinya ketentraman di dunia dan di akhirat. Siapapun yang mempelajari Islam dan mengamalkannya secara utuh sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan memperoleh keselamatan, ketenangan dan ketentraman baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, andai kita mau meneliti satu persatu ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan selalu bisa membaca, menemukan, lalu menyimpulkan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang begitu sempurna dan luar biasa, ajaran yang mendorong kita untuk semaksimal mungkin menciptakan kondisi yang aman, tentram, tertib. Nah, bukan hanya di dunia, tetapi sampai nanti di alam kubur dan di akhirat kelak. Nah, mari kita baca setiap perintah. Setiap perintah yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Dan semua perintah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Semua perintah pasti mengkondisikan umat untuk hidup tenang, tentram, tertib. Seperti itu juga kalau misalkan kita membaca larangan-larangan Allah Jalla wa'ala. Larangan Allah di dalam Al-Quran dan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan di dalam hadisnya. Nah, kenapa Allah melarangnya? Kenapa Nabi Muhammad melarangnya? Karena yang dilarang itu bila dilakukan akan merusak akan mengganggu ketenangan, ketertiban dan ketentraman hidup kita di dunia maupun di akhirat. Nah, ambil satu contoh kewajiban untuk menunaikan salat. Kewajiban untuk menunaikan salat, salat lima waktu dan yang lainnya. Nah, subhanallah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla wa ala. Apabila salat yang diwajibkan lima kali dalam sehari dan semalam kita kerjakan. Persis seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Alaihi Maka ini luar biasa pengaruhnya untuk menciptakan kondisi yang aman, tentram, tertib dan seterusnya. Nah, mulai dari semua lapisan, dari yang paling tua sampai yang paling muda, yang besar maupun yang kecil. Nah, salat ditinjau dari kewajibannya untuk melaksanakan secara berjamaah saja. Sebelum kita melihat dari tinjauan-tinjauan yang lain. Salat berjamaah. Nah, ini mengumpulkan semua elemen umat Islam di satu tempat, di bawah satu atap, nah, dengan satu irama yang dipimpin oleh seorang imam, satu gerakan, nah, dari awal hingga akhir. Kewajiban untuk sholat berjamaah. Nah. Dalam ilmu sosial kemasyarakatan, nah, untuk menciptakan suasana yang kondusif diperlukan sebuah media untuk menciptakan interaksi satu dengan yang lain. Nah, nah Salat berjamaah itu adalah media yang paling ampuh bagi umat Islam di dalam melakukan interaksi satu dengan yang lain. Nah, kebersamaan, kesatuan, nah, saling tegur, saling ucap salam, itu semua ada di dalam sholat berjamaah. Nah, di dalam sholat berjamaah. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dikatakan begitu tegas, tegas untuk menanamkan hal ini kepada umat Islam, para sahabat-sahabatnya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, tegas sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa? Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memandang dan itu adalah keyakinan kita umat Islam bahwa dengan melaksanakan sholat secara berjamaah itu akan bisa meminimalkan dan mengurangi nah, prasangka buruk, hasad, iri, dendam, benci. Nah, itu akan terminimalkan biiznillahi subhanah. Nah, karena ketika kita disatukan dalam satu gerakan, dalam satu tempat, nah, itu akan mendekatkan hati kita. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatur soft, beliau sering berpesan kepada para jamaahnya sawu sufufakum wala tahtalifu fatakhtalifa qulubukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan diluruskan sofnya, dirapatkan, dirapikan. Jangan sampai untuk urusan soft kalian berbeda, karena akibatnya akan menimbulkan perbedaan di dalam hati Nah, ini kan jelas wejangan penting dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Nah, nah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih luas lagi dengan melaksanakan salat berjamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya ibadah salat yang dikerjakan ditegakkan secara benar. Nah, termasuk dalam pelaksanaannya berjamaah. Nah, apabila salat itu ditegakkan dan dilaksanakan secara benar, akan menjadi faktor yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar. Nah, perbuatan keji dan munkar itu sekian banyak ada di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, yang tadi alhamdulillah oleh Camat Tambak Bapak Fiswoyo Hafizahullah beliau memberikan dua poin besar. Yang pertama adalah kemungkaran dalam bentuk akidah dan kemungkaran dalam bentuk akhlak. Kemungkaran dalam bentuk akidah seperti yang beliau sampaikan tadi adalah faham-faham radikal seperti ISIS atau yang semisalnya. Ini jelas kemungkaran. Pasti-pasti mungkar. Bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, karena pemahaman radikal seperti ISIS dan yang semisalnya itu jelas-jelas akan merusak. Nah, tujuan dan misi utama dari Islam itu diturunkan Allah Jalla wa'ala. Seperti yang telah kita singgung di depan tadi, misi Islam adalah menciptakan suasana yang tentram, tertib, tenang. Nah, sementara paham-paham radikal itu akan merusak, menggoyang. Nah, ketertiban dan stabilitas kehidupan kita. Nah, maka tentunya kita sebagai umat Islam harus menyambut dengan baik. Bukan hanya menyambut, mendukung sepenuhnya. Nah, seluruh program pemerintah yang dijalankan untuk menangkal paham-paham radikal ini beredar di tengah masyarakat kita. Nah, kalau beliau tadi menyatakan bahwa pemahaman radikal seperti ISIS dan yang semisalnya ditolak di negara kita, maka harus didukung semuanya, harus ditolak. Nah, semua informasi nah, yang berharga, semua informasi terkait dengan perkembangan ISIS, baik personalnya, kegiatannya, nah, atau misalkan media yang digunakannya, Nah, sebisa mungkin dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena kita sendiri tidak memiliki hak nah, untuk menindaknya sendiri, tapi sampaikan kepada pihak yang berwajib. Mereka lah yang berwenang nah, untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Dan kita pun sudah sama-sama tahu bahwa siapapun yang memberikan informasi akan terjaga kerahasiaannya. Nah, itu sudah sebuah jaminan pasti. Nah, nah muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kan jelas paham-paham radikal ini. Ini sangat bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Nah, Islam itu agama yang rahmah, rahmatan lil alamin. Islam itu adalah ajaran yang menyebarkan cinta dan kasih sayang seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sekarang bisa dibayangkan. Nah, di dalam beberapa kesempatan dalam beberapa kesempatan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, sangat tidak setuju kalau misalkan keputusan yang diambil adalah dengan eksekusi mati menghadapi musuh-musuh Islam. Bayangkan kepada musuh Islam saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan beliau tidak setuju. Nah, apalagi sesama Muslimin, sesama kita yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, sekarang sebagai contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Zatul Riqa itu dalam sebuah perjalanan. Para sahabatnya singgah seluruh pasukan itu di sebuah tempat untuk beristirahat. Oleh para sahabat Nabi Muhammad dipilihkan pohon yang paling rindang, teduh, agar beliau berkesempatan untuk istirahat. Dapat pohon yang rindang, teduh, beliau tidur di sana istirahat. Pedang beliau digantungkan di salah satu ranting pohon, dahan kecilnya. Kemudian para sahabat mencari tempat yang lain karena tidak ingin mengganggu istirahatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kan keterangan, ketentraman. Tiba-tiba datang orang musuh orang kafir datang diam-diam sembunyi-sembunyi lalu mengambil pedang milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membangunkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan paksa, nah, kemudian menakut-nakuti dan mengancam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jelas orang tersebut berniat jahat kepada Nabi Muhammad. Nah, tetapi dengan taufik dari Allah Subhanahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi itu semua dengan tenang. Nah, ketika ditanya, kamu takut sama saya? Enggak. Kalau kamu tidak takut, yang akan melindungi dan menjaga kamu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, guys, monggo, monggo, monggo, Pak Camat, guys, guys, monggo, Pak Camat. Mantap, Pak Camat. Mudah-mudahan selalu diberi kesabaran orang tersebut yang memiliki niat jahat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian justru yang takut pedang yang digenggamnya jatuh, kemudian diambil oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi ganti, nah, mengarahkan pedang itu kepadanya. Kata Nabi Alaihi Wasallam sekarang siapa akan melindungi kamu? Orang itu kemudian minta maaf dan berjanji untuk tidak memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjanji tidak akan membantu orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan luar biasa. Nah, yang harus kita contoh. Nah, maka tentunya Mashallah muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa nah kita sebagai umat Islam jelas ingin mewujudkan ajaran Islam sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan cara seperti itu maka misi dan visi utama Islam terwujud yaitu menciptakan ketenang, ketenangan, keselamatan, ketertiban, ketentraman di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, yang kemudian kita ambil contoh adalah ibadah salat. Nah, tadi tentang kemungkaran dalam bentuk akidah. Yang berikutnya yang digaris bawahi oleh Bapak sama tadi adalah kemungkaran dalam bentuk akhlak yang beliau soroti adalah anak-anak muda. Peredaran video porno, narkoba, ekstasi, dan seterusnya yang jelas-jelas merusak moral dan akhlak anak-anak muda ini, maka sesungguhnya umat Islam umat Islam sangat menolak. Nah, hal-hal yang seperti ini akan merusak moral dan akhlak umat Islam, generasi muda terkhusus di antara mereka. Nah, maka ini tentunya memerlukan kerjasama yang baik antara kita Nah, demikian juga berkomunikasi yang aktif di antara kita. Nah, marilah bersama-sama kita mengamalkan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kembali kepada Al-Quran dan sunnahnya. Tentu dengan pemahaman as-salafus saleh sebagai generasi yang terbaik dari umat ini. Masyarakat muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, maka berbahagialah Berbahagialah seorang hamba yang telah terpilih untuk menjadi bagian dari umat Islam. Harus berbahagia. Dan bukan semata-mata berbahagia. Dia pun mestinya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena telah mendapatkan kesempatan berislam. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu berislam. Nah, sekarang kita lihat Sekian banyak. Sekian banyak orang tidak mendapatkan hidayah masuk ke dalam Islam. Maka mestinya kita bersyukur terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kaum muslimin. Alhamdulillah sampai detik ini. Nah, maka ingat-ingatlah kembali ayat yang selalu dibaca. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali sebagai umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menyatakan di dalam sabdanya, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa tamaman wa qanna'ahu Allah bima atah." Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Sungguh beruntung dan benar-benar beruntung. Sungguh beruntung Seorang hamba yang memeluk agama Islam. Beruntung. Memeluk agama Islam itu sebuah keberuntungan, kebahagiaan, nikmat besar. Waruzika tamaman. Setelah itu dia mendapatkan rezeki yang cukup dari Allah Azza wa Wa qanna'ahu bima Dia sendiri pun memiliki sikap qanaah. Qanaah itu artinya selalu memandang banyak dan besar apapun yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Bukan hanya memandang cukup, tetapi memandangnya itu sudah besar, itu sudah banyak yang diberikan Allah Azza wa Jalla untuknya. Sebab masih ada saudara-saudaranya yang lain yang ternyata tidak mendapatkan hal tersebut. Nah, lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam memulai sabdanya dengan qad sungguh qad aflaha man aslam. Beruntung sekali orang Islam itu. Berbahagialah mereka sukses dan jaya selalu di dunia maupun di akhirat. Ya. tetapi untuk siapa? Untuk mereka yang mampu mempertahankan keislamannya sejak pertama kali dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, sejak dia kecil terdidik dalam lingkungan muslim, kedua orang tuanya muslim dan muslimah, dia pertahankan terus sampai hembusan nafas yang terakhirnya tetap sebagai seorang muslim. Ini berbahagia sekali. Nah, ini sangat berbahagia sekali. Nah, maka di sini pentingnya kita belajar tentang istiqomah. Nah, istiqomah itu artinya tetap teguh, kokoh, kuat, tidak berubah-ubah. Muslim tetaplah muslim. Taat kepada Allah, tetap taat kepada Allah. Tunduk dengan tuntunan Rasulullah, tetap tunduk dengan tuntunan Rasulullah sampai nafas yang terakhir. Nah, Para ulama mengatakan bahwa karamah terbesar bagi hamba adalah istiqomah. Itu karamah terbesar. Nah. Bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan yang lain. Tetapi bagaimana dia tetap istiqomah sampai akhir hayatnya mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Nah. Bagaimana meningkatkan kualitas keislaman kita. Itu yang perlu selalu difikirkan. Nah, difikirkan dengan baik, direnungkan secara dalam. Meningkatkan kualitas Islam kita. Karena Islam itu adalah agama yang sangat luas. Nah, Islam itu agama yang begitu sempurna. Nah, agama Islam itu adalah agama yang tidak terbatas ajarannya. Seandainya semua waktu dan usia yang kita punya, dihabiskan untuk mempelajari Islam belumlah cukup untuk mempelajari Islam dari awal hingga akhirnya. Nah, dari awal hingga akhirnya, ayat-ayat suci Al-Qur'an saja belum tentu semuanya telah kita baca dalam hidup kita. Nah, hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih sekian banyak yang belum pernah kita baca dan belum pernah kita bahas. Nah, maka tugas kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah meningkatkan kualitas Islam. Tingkatkan terus tiap hari, belajar tiap hari, belajar tiap hari, belajar tiap hari, belajar. Nah, itu sebagai salah satu bentuk upaya dari kita agar meraih istiqomah sampai akhir kehidupan. Sampai akhir kehidupan. Bagi kita Islam tidak bisa ditawar. Nah, Islam adalah harta yang paling berharga. Islam tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Nah, dengan apapun. Coba pelajari bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para sahabat Nabi. Mereka yang sudah lulus uji menghadapi sekian banyak cobaan sejak pertama kali masuk Islam sampai kemudian meninggal dunia ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, apa yang kita rasakan masih belum seberapa dengan yang pernah dirasakan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Nah, sesulit apapun problema yang kita hadapi, itu masih belum seberapa, masih terlalu ringan dibandingkan dengan apa yang pernah dirasakan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Nah, sebagai contoh saja perbandingannya kita hidup di negara muslim. Kita hidup di negara yang mayoritasnya muslimin. Nah, agama Islam bukanlah agama yang asing dan aneh di negara ini karena menjadi agama mayoritas sebab negara kita adalah negara muslim. Nah, sehingga faktor penolakan, kebencian, penentangan itu sangat minim sekali. Bahkan bisa dikatakan tidak ada. Nah, bayangkan dengan keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain di awal-awal Islam. Nah, Sekian banyak bentuk pertentangan dan penolakan, kebencian dan pemusuhan ditujukan kepada para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, apa saja silahkan sebut. Nah, mulai dari caci maki, mulai dari pelecehan dan intimidasi, nah, mulai dari pukulan sampai hukuman mati. Nah, mulai dari dipenjara sampai kemudian diusir keluar dari kampungnya sendiri. Itu semua pernah dirasakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, tentu kita tidak boleh melupakan begitu saja sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu yang disiksa. Kita tidak bisa membayangkan kalau kita yang menggantikan posisi Bilal bin Rabah. Disiksa, betul-betul disiksa. Di tengah padang pasir, panas, disetrika dengan batu yang panas. Nah, sebagian kita, saya yakin, belum bisa membayangkan seperti apakah panasnya padang pasir. Nah, andai suatu saat nanti panjenengan mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat haji atau berangkat umroh. Nah, pada musim panas ya, kalau pas ibadah umroh. Nah, Coba sesekali berdiri di tengah-tengah padang pasir gitu. Panasnya luar biasa. Nah, jadi fata morgana itu sudah di sekeliling kita, kanan kiri. Kayaknya air padahal itu karena panas yang begitu tinggi sekali. Nah, haus, minum haus, minum haus, minum haus, minum haus. Nah, kita yang sudah menggunakan mobil, menggunakan apa fasilitas AC masih saja gerah panas. Nah, padahal di atas kendaraan. Bayangkan sahabat Bilal bin Rabah. Beliau adalah nah, lambang kesabaran yang perlu kita contoh dan kita tiru. Nah, bagaimana istiqomahnya mempertahankan Islam walaupun disiksa sedemikian kejam seperti itu. Nah, ditarik dan diseret. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala diseret dan ditarik dibawa di tengah-tengah padang pasir. Nah, itu diseret dan ditarik. Nah. Kita belum tentu mampu berjalan kaki tepat pukul satu siang atau setengah dua siang. Tanpa menggunakan alas kaki dari masjid ini sampai jalan raya besar. Belum tentu kita mampu. Nah. Kita sudah mengeluh. Nah. Kita sudah menyatakan tidak mampu berjalan kaki tanpa alas kaki. Nah, bertelanjang kaki jalan dari sini tapi jam satu siang jam dua siang pas panas-panasnya jalan kaki subhanallah nah nah bayangkanlah sahabat Bilal bin Rabah yang diseret nah diseret itu pun dengan dibukuli dicaci maki dan seterusnya nah hanya untuk memenuhi sebuah tuntutan meninggalkan ajaran Islam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sahabat Bilal hanya mengucapkan kalimat ahad, ahad, Allahu ahad, ahad, Artinya beliau tidak ingin menjual akidahnya, tidak ingin menggadaikan Islamnya hanya untuk selamat dari siksaan yang kejam seperti itu. Nah, sekarang masya Allah, nah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Jalla ala nah, kita lihat sekarang hanya karena kondisi yang berat dan sulit. Dan itu sebenarnya masih bisa untuk dihadapi dan masih mungkin untuk dijalani. Sekian banyak orang melepaskan keislamannya. Nah. Iming-iming dunia. Nah. Kalau misalkan kita nah, yang aktif mengikuti perkembangan program kristenisasi misalkan. Program kristenisasi. Kita akan apa namanya terkejut dan kaget. Cepat dan pesat sekali. Objek sasarannya di mana? Objek sasarannya adalah daerah-daerah yang tertinggal. Daerah-daerah yang kesulitan makanan, kesulitan pendidikan, kesulitan kesehatan, kesulitan ekonomi. Itu yang disasar dengan tawaran duniawi. Nah, di sisi yang lain ini mestinya menyadarkan kita bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang serba kurang hidupnya dalam sisi apapun, mereka sangat membutuhkan pertolongan dan perhatian dari kita. Mestinya kita tersadar. Sebelum menjadi korban dari kristenisasi, kita berbicara tentang istiqomah di atas al-haq. Dan al-haq itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat-riwayat yang masyhur dari kitab sejarah dan tarikh. Pada saat beliau pertama kali mengajarkan Islam, tokoh-tokoh Quraisy datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan sekian banyak goda dan bujuk rayunya agar berhenti dari memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam. Mereka menawarkan ya Muhammad, nah, kalau engkau kalau yang engkau inginkan adalah harta benda, akan kami kumpulkan semua harta benda orang Arab lalu kami serahkan untukmu asalkan berhenti mendakwahkan Islam tapi ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tujuan berdakwah tujuan menyampaikan Islam bukan harta nah mereka kemudian mengeluarkan ya Muhammad kalau engkau yang yang engkau inginkan adalah untuk menjadi raja di tanah Arab akan kami angkat engkau sebagai raja tapi tolong Jangan ganggu ritual-ritual yang kami lakukan. Menyembah patung, menyembah berhala. Jangan ganggu kegiatan-kegiatan syirik kami. Akan kami angkat engkau sebagai raja. Tapi Nabi kemudian menolak. Karena tujuan dari berdakwah itu bukan kekuasaan. Bukan kursi. Bukan kedudukan ataupun pangkat. Nah, sebagian orang merasa mampu ketika telah menjadi seorang pemimpin untuk mengatur, menerapkan syariat Islam ini, ini dan itu. Padahal itu tidak mungkin. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tawaran jadi raja. Ya. apakah ada kedudukan yang lebih tinggi dari seorang raja di tanah Arab ketika itu? Tetapi ditolak oleh Nabi Alaihi Wasallam karena ternyata tujuan Islam didakwahkan bukan itu. Nah. Mereka tawarkan perempuan yang paling cantik di tanah Arab. Perempuan yang paling cantik. Tetapi tetap ditolak oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Karena mendakwahkan Islam tujuannya bukan untuk hasrat nafsani. Bukan untuk nafsu birahi. Kalla wa Tidak mungkin itu tujuan Islam. Nah, tujuan Islam itu adalah bagaimana umat manusia menyerahkan ibadah itu sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ibadah anggota badan demikian juga ibadah hati, ibadah lisan juga tidak terlupakan. Semuanya lillahi Subhanahu wa taala. Ini istiqomah di atas al-haq. Nah. Sekali kita mengenal kebenaran, pegang terus kebenaran itu. Sekali kita mengenal kebenaran, pegang terus kebenaran itu apapun resikonya, apapun godaannya, apapun ancamannya. Nah, jangan pernah merasa aman dari kesesatan. Jangan pernah merasa selamat dari ketergelinciran dan penyimpangan secara Islam. Karena sudah banyak contohnya. Mereka, orang-orang yang kita kenal, begitu semangat untuk berislam, semangatnya tinggi untuk beribadah, luar biasa, bahkan menjadi pelopor yang paling terdepan, mengajak orang lain belajar Islam. La haula wa la quwata illa billah. Beberapa saat kemudian telah berubah dan telah berpaling. La haula wa la quwata illa billah. Nah. Sekarang contoh sederhana. Di kampung dia dikenal sebagai pemuda yang saleh. Aktif sebagai remaja masjid Semangat untuk mengelola taman pendidikan Al-Quran. Nah, kegiatan-kegiatan keagamaan tidak pernah lepas dari namanya. Selalu saja ada dia. Salat lima waktu. Walaupun tidak ada yang datang dan hadir di masjid, dialah yang mengumandangkan azan dan iqamah. Nah, betul-betul menjadi harapan orang sekampung. Nah, kuliah, keluar daerah. Nah, lingkungan sudah cukup berbeda dengan lingkungan asalnya. Nah, sudah terkena aktivitas sana, aktivitas ini, mulai sedikit demi sedikit luntur. Nah, sudah jarang ke masjid. Lama kelamaan sholat ditinggalkan. Nah, sudah berubah terpengaruh dengan lingkungan. Nah, masuk dalam lingkaran teman-teman di kos-kosannya. Nah, yang dulu, masya Allah, setiap hari membaca dan mentartilkan Al-Quran sudah berganti dengan dendang musik dan nyanyian. Nah, itu banyak terjadi. Nah, kalau misalkan dulu selalu aktif menghidupkan masjid, sekarang sudah tidak lagi. Nah, sudah tidak lagi. Wajahnya yang dulu bercahaya, sekarang ketika melihatnya sudah berganti rupa, gelap gulita. Itu banyak terjadi Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini sebagai contoh saja. Atau seorang pemudi muslimah. Sama dengan pemuda saleh tadi. Seorang remaja muslimah. Seorang gadis muslimah. Di kampungnya terkenal seorang wanita yang salehah luar biasa. Jadi buah bibir para muda. Nah, tiap orang tua berharap dia menjadi menantunya. Gadis itu. Wah, macam-macam luar biasa. Nah, sekian waktu, sekian lama sudah berubah. Nah, dulu ia menggunakan hijab, katakanlah jil, jilbab, sudah entah kemana jilbabnya. Nah, yang dulu biasa mentartilkan Al-Quran ketika seusia siswi TPA sudah menjadi seorang penyanyi dangdut sana dan kemari. Allah Salat tidak pernah lagi. Pakaiannya sudah menjadi ketat dan seksi La haula wa la quwata illa billah. Ini gambaran secara umum. Ini gambaran secara umum. Lebih khusus lagi. Karena Islam itu luas. Ada yang umum, ada yang rinci dan detail. Ada yang rinci dan detail. Nah. Barakallahu fiikum. Sebagai contoh sekarang ketika dia sedang semangat-semangatnya belajar Islam, semangat-semangatnya belajar Islam. Nah, dia membaca dan ingin meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya. Siapa di antara kita yang tidak ingin meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah dengan meniru beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini sebagai contoh pada saat-saat semangatnya, nah, dia pelihara jenggot. Nah, pelihara jenggot, wah luar biasa, rapi. Nah, Ternyata berikutnya barakallahu fikum cari pekerjaan. Nah, diterima sebagai pelayan toko. Pelayan toko. Bulan pertama, bulan kedua biasa, tidak ada teguran. Karena memang pelayanannya baik. Nah, tapi kemudian ada laporan masuk ke atasannya. Nah, itu pelayan toko kalau menggunakan jenggot kurang menarik, kurang simpatik. Oh gitu ya, ya. Masukkan terus, masukkan terus. Ditegur. Aduh mas, mohon maaf. Ini banyak kritikan dari pelanggan. Nah, jangan-jangan pemilik toko ini terlibat ISIS. Kenapa? Karena pelayannya menggunakan jenggot. Kan saya nggak enak mas. Mau tolong jenggotnya dicukur. Waduh nggak bisa pak, ini masalah prinsip. Ya coba dipikirkan lagi. Panggil kedua, panggil ketiga, panggil keempat. Ini sudah merasa mapan. Gaji tetap bahkan di atas rata-rata UMR. Dapat ini, dapat itu, segala macam. Cukur juga, Pikir-pikir, alah, syukur aja lah. Ini bukan istiqomah namanya. Sudah jelas yang benar itu ya pelihara jenggot. Karena katanya ingin mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu memelihara jenggotnya. Loh itu kan budaya Arab. Kita kan wong Banyumas. Beda lah kalau wong Arab lah. Subhanallah. Kalau itu alasannya semua agama Islam, semua ajaran ini kita akan bilang itu budaya Arab. Salat juga budaya Arab. Puasa Ramadan budaya orang Arab. Nanti haji itu budaya orang Arab. Apa yang tersisa? Apa yang tersisa dari ajaran Islam? Kalau misalkan alasan itu yang kemudian kita terima itu budaya Arab, budaya Arab. Nah. Oh beda kalau sholat. Ya sekarang garis pembedanya apa? Coba diterangkan. Untuk membedakan ini budaya Arab dan ini bukan budaya Arab. Coba tolong jelaskan pembedanya. Kalau sampean mampu. Dan gak akan mungkin mampu. Nah, yang jelas selama itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka sudah tidak layak lagi untuk dikatakan sebagai budaya Arab, tetapi itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apapun yang beliau perbuat, apapun yang beliau ucapkan, itu sudah keluar dari istilah budaya Arab, kebiasaan bangsa Arab, itu sudah tidak terpakai lagi karena sudah secara resmi dan sah dilakukan dan diperbuat oleh Nabi alaihi salatu wasalam sehingga masuknya bukan kategori budaya Arab, tetapi ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya begitu. Nah, akhirnya kembali kepada istiqomah kita di atas al-haq, di atas kebenaran. Lebih memilih gaji yang sudah mapan tadi, ataukah lebih memilih cinta kepada Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Nah, Contoh yang lain. Nah, masyarakat muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terkait dengan istiqomah. Memang kita perlu mendengar dan membaca banyak cerita tentang tokoh, uh, tentang bentuk-bentuk istiqomah itu seperti apa. Agar kita tidak merasa sendiri. Agar kita yakin bahwa kita bukan satu-satunya orang nah, yang harus berjuang untuk mempertahankan istiqomah di atas kebenaran. Nah, ada seorang kawan yang cerita langsung. Nah, dulu ikut di sebuah perusahaan kontraktor besar. Nah, kedudukannya seorang supervisor. Supervisor tinggi kedudukannya ini. Jangan dianggap kecil supervisor itu tinggi kedudukannya. Nah, tapi akhirnya belajar Islam, Islam, Islam. Islam itu kan menitik beratkan pada kejujuran. Islam itu begitu tegas untuk jujur. Nah, semua lini kehidupan kita, Islam terus menekankan jujur, jujur. Jangan berbohong, jangan berdusta, jangan tipu-tipu. Jangan berkhianat, itu nggak boleh di dalam Islam. Jujur, apapun resikonya, betapapun pahitnya. Karena Allah Jalla wa'ala telah menjanjikan untuk mereka yang bersikap jujur Allah akan tolong dan Allah akan bantu. Nah, jujur. Belajar Islam dikit dikit waduh harus jujur. Akhirnya dia keluar meninggalkan pekerjaannya. Nah, karena itu terbentur dengan hati nuraninya. Nah, bertentangan dengan hati nuraninya antara pekerjaan itu dengan pelajaran jujur. Tidak ada tipu-tipu yang dia pelajari di dalam Islam. Nah, bagaimana dia tidak bertentangan dengan mata batinnya. Sebagai seorang supervisor, ternyata dia diperintahkan oleh perusahaan untuk melakukan praktek pelanggaran hukum dengan mencari dan mempersiapkan bahan bakar untuk keperluan proyek, banyak proyek, bahan bakar BBM, bahan bakar minyak. Nah, apa yang dia lakukan? ya kong kalingkong dengan pemilik SPBU. Ini cerita dia, bukan berarti semua SPBU seperti itu. Ini contoh kasus, kasuistik namanya. Nah, dulu semasa dia menjadi supervisor, solar masih 4.500. Dia cerita langsung sama saya. Nah, solar masih 4.500. Dia diperintahkan oleh atasan untuk memborong solar dari SPBU. Tawar menawar, tawar menawar. Jadi per liter dibeli 10 ribu. Karena sebenarnya kan untuk industri, kan harga BBM itu berbeda dengan BBM subsidi. Semua orang tahu ini. Nah, semua orang tahu masalah seperti ini. BBM itu ada yang subsidi digunakan untuk rakyat biasa dan ada yang untuk industri harganya beda. Karena kalau untuk industri jelas hitung-hitungannya profit. Ada keuntungan yang diharapkan. Industri, pabrik dan seterusnya itu maka harganya pun berbeda. Saat itu ketika dia menjadi supervisor, dia cerita sama saya, per liternya sampai misalkan 13 ribu. Nah, tawar menawar tawar menawar sama SPBU per liternya akhirnya jatuh jadi 10 ribu. SPBU-nya untung per liter 5.500. Perusahaan dia untung dari 13.000 jadi 10.000. Hitung-hitungannya jelas. Untung ruginya pakai angka 13 ribu. Tapi BBM yang dia beli secara curang tadi. Itu per liternya dengan untung 3 ribu. Ini kan praktek tidak jujur seperti ini. Ini kan tidak jujur. Nah, ini menggunakan hak orang lain. Mestinya industri ya industri, subsidi-subsidi. Wah, perang batin dia. Tapi kembali kepada nilai istiqomah. Bagaimana caranya? Sudah, enggak agama lebih penting. Agama itu lebih penting. Ridha dari Allah di atas segala-galanya. Nah, kenikmatan akhirat itu lebih baik daripada kenikmatan duniawi. Bismillah. Dia tinggalkan pekerjaan itu. Nah, karena ada unsur tipu-tipunya, unsur bohongnya, unsur khianatnya. Nah, itu sebagai bagian dari istiqomah tetap berjalan di atas kebenaran, tetap memperjuangkan ajaran kejujuran yang betul-betul ditanamkan di dalam Islam. Dia keluar mulai jualan cilok. Cilok sapi dan ayam daging itu, cilok. Waktu saya ketemu, saya kasih nasihat, alhamdulillah Mas. Walaupun sekarang sudah berbeda dengan dulu, tapi kan pastinya sekarang lebih tenang ya Nah, dulu seprofesor sekarang penjual cilok. Naik motor sambil bawa peronjongan kanan dan kiri itu. Nah, ya walaupun mungkin penghasilannya berkurang. Enggak, enggak, enggak berkurang Ustaz. Hasil saya jualan cilok ini dua kali lipat gaji saya waktu jadi supervisor. Nah, padahal sekarang saya kerja dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Sisa siangnya saya gunakan untuk bantu-bantu di pondok. Jadi pengurus di pondok. Masya Allah. Nah, ini balasan untuk mereka. Yang lebih memilih istiqomah. Dibandingkan gaji dan prestis. Gengsi. Menjadi seorang supervisor. Kan itu. Lebih gengsi mana. Dan lebih tinggi mana prestisnya di hadapan manusia. Di hadapan orang. Kalau misalkan menulis atau menerangkan tentang biografinya. Profesi supervisor PT ini nih kontraktor terbesar di Kalimantan Tengah karena yang cerita itu memang supervisor di Kalimantan Tengah. Dengan profesi penjual keliling khusus cilok. Lebih praktis mana Pak Abdurrahman? Yang jadi supervisor atau cilok? Hah? Sebenarnya sama kalau kita namakan bukan penjual cilok. Tapi supervisor perusahaan cilok nasional. Nah, itu kan cuma masalah nama saja. ya kan ini. Sekarang dulu supervisor, sekarang supervisor juga. Bahkan ownernya. Wah, itu owner itu pemiliknya. Jadi bukan kerjanya mas bakal cilok. Bakul cilok, bakul cilok. Orang mandangnya, ah, bakul cilok. Kan itu. Tapi jualannya apa mas? Ini manajer umum di perusahaan cilok. Kecamatan Tambak. Uh, manajer umum ya. Ayah manajer yang punya dia atau sekaligus owner dan eksekutif manager. Wah. Wow yang buat-buat dia juga, bawa dia juga. Kami, kamu misalnya pekerjaan apa mas? Tukang masak di pondok. Pekerjaan mas? Master of Chief. Wah. ah Super chef. Padahal tukang masak di pondok. Itu masalah bahasa aja kan. Kalau yang dicari prestis. Tapi kan bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah istiqomah itu di atas Islam. Nah, istiqomah di atas Islam. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ini gangguan, godaan yang bisa merusak dan meruntuhkan keislaman kita dari yang sifatnya parsial sampai menyeluruh. Nah, dari yang sifatnya kecil sampai yang besar itu tiap waktu, tiap saat ada. Nah, tiap saat ada. Syaitan tidak akan pernah diam melihat umat Islam semangat di dalam ibadahnya. Syaitan itu tidak akan pernah tinggal diam membiarkan umat Islam tekun dalam ibadahnya. Itu tidak akan mungkin. Semua cara dipakai. Nah, untuk merusak kualitas Islam seseorang. Nah, kalau tidak bisa menggunakan cara yang membuat pelakunya kufur, pelakunya terjatuh dalam kesyirikan, masuk dalam perbuatan bid'ah, masuk dalam perbuatan maksiat tidak bisa juga. Nah, tetap istiqomah dia. Nah, nanti masuk lagi dia lebih senang dengan apa namanya ibadah-ibadah yang sifatnya mafzul dibandingkan yang afdol. Sama-sama ibadah. Dia disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah. Itu berturut-turut. Nah, bahkan sebagian ulama menyebut salah satu trik yang digunakan oleh syaitan justru mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Bayangkan. Bukan mendorong orang berbuat jahat, sampai pada tingkatan syaitan dan bala tentara itu rela untuk memberikan bisikan di dalam hati manusia berbuat kebaikan. Tapi setelah itu dibombong hatinya. Tahu dibombong ya? Bisa besarkan biar sombong. Kan gitu. Sholatnya, ayo sholat. Nah, malam misalkan, sholat. Sholat malam. Nanti pas selesai sholat malam, baru bisikan-bisikan ujub itu diwaswaskan oleh syaitan. Kamu hebat sak kampung iki sing malam ming Iya, betul. Kan itu. Jangan cerita siapa-siapa. Nanti tidak nih mengganggu keikhlasanmu. Itu bisikan dari syaitan. Ketika sudah muncul, iya betul, nggak ada. Nah, sekali waktu dia buktikan. Jam dua malam, jam setengah tiga keliling kampung. Sepi semua. Oh, hebat saya. Bayangkan. Agar hamba itu jatuh dalam kesalahan. Terkadang syaitan menggunakan cara seperti ini. Nah, didorong untuk melakukan kebaikan, hanya untuk kemudian dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Nah, maka memang para ulama itu sangat menekankan sekali agar di dalam salat kita betul-betul menghayati, meresapi doa yang selalu dipanjatkan, ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk untukku. Dan tetapkanlah aku di atas petunjukmu jalan yang lurus. Nah, karena makna dari doa ihdinas siratal mustaqim disebutkan para ulama ada dua. Artinya yang pertama, ya Allah berikanlah aku petunjuk yang lurus di atas jalanmu yang lurus. Yang kedua, ya Allah berikanlah aku istiqomah untuk tetap selalu di atas jalanmu yang lurus. Nah, sekarang hidayah itu juga luas. Hidayah untuk mengamalkan sholat, melaksanakan sholat lima waktu. Hidayah untuk melaksanakan sholat sunnah. Hidayah untuk melaksanakan sholat malam. Hidayah untuk melaksanakan sholat witir. Itu semua hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim itu mencakup semuanya. Ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, berikanlah hidayah untukku, jalanmu yang lurus. Nah, demikian juga tersimpan di sana doa dan harapan dari kita agar diberi istiqomah oleh Allah Azza wa Jal di atas jalannya yang lurus. Nah, di atas jalannya yang yang lurus. Nah, maka ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, istiqomah itu mahal harganya. Nah, istiqomah itu mahal harganya. Dalam suasana iman sedang menurun, kemudian kita jauh dari lingkungan-lingkungan yang penuh dengan ilmu, itu godaan semakin kuat, semakin besar. Bahkan tidak jarang di antara umat Islam kemudian tergoda dan terjatuh dalam kesalahan. Nah, terjatuh dalam kesalahan. Nah, sekarang masyarakat muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada seseorang tanya sama saya, datang itu yang sampai pada akhirnya di majelis menangis orangnya, bukan di sini. Nah, dia terlilit hutang Dia terlilit hutang. Hutangnya disebutkan sekian ustaz, sekian ustaz, sekian ustaz. Nah, terlibat dengan rentenir. Nah, itu dia lakukan sebelum mulai mempelajari tentang Islam. Tapi setelah belajar Islam lebih dalam dia paham terlibat rentenir. Uh, jumlahnya begitu fantastis. Nah, dia cerita sudah berusaha melunasi jual aset sana, jual aset sini dan betul-betul tersisa tinggal berapa ratus juta lah. Kan begitu. Dari total berapa miliar? Miliar. Nah, karena memang punya perusahaan, perusahaannya dijual. Perusahaan ekspor apa? Apa kerajinan tangan versi Indonesia itu ke Eropa semua dijual, dijual semua. Sak karyawan-karyawannya dijual. Maksudnya perusahaan selengkapnya itu dia jual, sisa. Subhanallah coba bayangkan. Sudah kenal Islam lebih dalam. Bahkan dia sudah sadar Perbuatan itu kan melanggar Islam. Nah, kenapa? Dia melakukan praktek ribawi. Bayangkan dalam suasana kalut seperti itu. Dalam suasana pusing. Subhanallah. Bisa-bisanya dia tanya sama saya, Ustaz, boleh enggak kalau saya pinjam ke bank untuk melunasi utang saya kepada rentenir ini? Ini mana terus Ustaz. Dia cerita. Dari 25 juta sekarang jadi 100 juta sekian Ustaz. Aduh saya pusing ini. Tapi kalau di bank kan cuma 0, berapa persen. Bayangkan ini. Sudah paham, wes mudeng. Sudah tahu hukumnya. Tapi coba, subhanallah, godaan dari syaitan itu. Nah, dalam suasana kalut, pusing, sedih. Boleh nggak ustadz. Saya berpikir ini daripada mana terus ini pokoknya nggak pernah berkurang. Saya bayar bunganya bulan depan bunganya naik lagi. Ini pokoknya belum tersentuh. Tapi kalau saya pinjam di bank Ustaz, itu menerangkan sekali itu. Saya pinjam di bank 100 sekian puluh juta, saya bayarkan, nah sudah habis semuanya. Kemudian saya nyicil bank kan cuma 0 berapa persen, saya masih bisa. Kalau per bulan saya 2 juta 500 masih bisa sekarang ini 2 juta 500 per bulan. Saya bilang, duh mas, mas. Harus kita pahami kan orang seperti ini. Godaan begitu besar. Saya bilang, Mas, kesalahan yang sudah dilakukan jangan sampai diulang. Jangan sampai diulang. Ya, itu sudah. Apa belum cukup itu sebagai sebuah teguran dari Allah Azza wa Jal. Kok pengen coba-coba melanggar aturannya lagi? Nah, sekarang ini mahasiswa muslimin praktek ribawi itu macam-macam. Nah, beberapa waktu yang lalu ada lagi anggapan sebagian orang riba itu kan kalau sama bank atau sama pihak apa namanya pihak ketiga yang penyedia jasa keuangan. Kalau misalkan untuk kita kita sendiri apa ya riba? Contohnya sekarang ada bantuan pemerintah untuk kelompok tani. Kan itu. Untuk kelompok tani kami diberi bantuan 100 juta. Lah kami membuat kesepakatan anggota kelompok tani ini boleh menggunakan uang tersebut dengan bunga per bulan sekian. Nanti manfaatnya untuk siapa? Ya untuk kita bareng-bareng. Masa kayak gini riba Ustaz? Ya riba seperti itu riba. Bayangkan, ini dua malam yang lalu. Bayangkan. Jadi anggapan-anggapan seperti ini, masya Allah ada selalu. Nah, ini saya berikan nasihat oh, tadi sudah cukup itu sebagai teguran dari Allah. Jangan diulangi lagi. Nah, jangan diulangi lagi. Terus caranya bagaimana? Jual semua yang kamu punya. Lebih baik hidup miskin, tak punya apa-apa, daripada punya apa-apa tapi statusnya berhutang. Kan itu. Statusnya berhutang. Saya tanya, punya ini punya ini punya jual punya ini jual jual semua kan itu tapi ini Ustaz jual maksudnya jangan kenapa saya bilang kan ternyata ada agunannya ya ada sertifikat tanah sebagai jaminan tapi anu Ustaz ini tanah ini punya sejarah jual daripada hilang semuanya loh sekarang kalau bunganya rentenir bukan di bank dia pinjam dia pinjamnya ke seorang rentenir Nah, kalau misalkan tidak segera dilunasi, itu uang nambah nambah nambah nambah terus pada puncaknya tanahmu hilang, kamu nggak dapat apa-apa. Ini mumpung masih hutangnya segitu, tanahnya dengan harga yang masih cukup jauh, kamu jual, kan gitu ya. Kamu jual, kamu tutup hutangmu karena ternyata status tanah itu sendiri itu punya mertuanya. Wah, ini punya mertua Ustaz. Enggak. Caranya sampaikan baik-baik ke mertua Pak, ini kondisi saya begini, saya minta maaf, saya sudah keliru, saya khilaf, saya ngaku salah. Saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ini mohon maaf, tanah ini kita jual saja. Saya punya hutang sekian 100, eh, 100 sekian puluh juta hutang, itu harga penjualan sekian misalkan 400 juta lakunya, yang 140 saya pakai untuk melunasi hutang. Sisanya saya serahkan buat panjenengan semuanya. Dengan catatan saya berhutang sama sampean, sama panjenengan, sama mertuanya sendiri sebanyak 140 juta. Pahamkan, sampaikan kepada mertua, nek raditol hilang kabeh lho pak. Gitu, Takut-takuti. Itu saya nasihati gitu sampai nangis dia. ya Ustaz. Ya Ustaz. Nah, sekarang kalau mau dia eman nanti utangnya nambah terus. Sekarang per bulan berapa juta nambahnya itu? Yang nambah bukan cuma pokoknya belum tersentuh. Bunga, bunga, bunga. Saya bilang bayangkan sekarang. Kamu punya hutang seperti ini, istrimu bagaimana? Ribut rusak, ya. Anak-anakmu juga seperti itu. Rusak. Kamu hidup tidak tenang, kamu kerja banting tulang siang dan malam, hasilnya cuma untuk nutupi bunga yang terus bertambah karena tidak pernah tersentuh pokoknya. Enak hidup seperti itu? Enggak Ustaz. Enak enggak? Enggak. Sudah jual tanahnya. Ya insya Allah saya jual tanahnya. Itu cara yang terbaik. Apalagi dia nggak punya. Saya mau ngasih Pinjaman juga saya nggak punya. Kalau saya punya saya nggak sudah itu saya pinjemin. Cuman nggak punya apa-apa saya ini. Gitu. Nggak ada cara yang lain. Subhanallah. Bayangkan yang saya garis bawahi barakallahu fikum, seseorang yang sudah mengerti hukum riba termasuk dosa besar. Riba itu termasuk dosa besar. Satu-satunya dosa yang dinyatakan Allah sebagai musuh dan akan diperangi adalah dosa riba. Sudah jelas seperti itu. Dalam suasana yang kalut begitu, masih saja menawar ingin melakukan riba tapi yang bunganya kecil. Nah, maka jangan sekali-kali merasa selamat. Nah, kita mungkin sekarang hidupnya normal. Hidupnya normal. Tapi suatu saat nanti ketika masalah itu muncul, problema itu ada, konflik kemudian datang. Kita kalut, tidak punya ilmu yang cukup Istiqomah itu akan tergerus sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, dulu masih sebagai santri. Nah, menjaga pandangannya luar biasa. Nah, ada perempuan. Astagfirullah. Astagfirullah. Pas jadi santri. Kan gitu ya, pas jadi astagfirullah. Nah, betul-betul dijaga. Kenapa? Dia dia tiap hari kan sudah ada belajar Al-Quran, belajar hadis. Astagfirullah. Kan itu. Tapi akhirnya, barakallahu fikum, lama-lama bergeser. Itu tadi, menjaga nilai istiqomah itu memang sangat berat sekali. Maka kita perlu pertolongan dan memohon bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu, seperti itu. Akhirnya, mulai jualan. Jualan sayur keliling. Ya, pelanggannya ibu-ibu lah mbak-mbak para pembantu. Nah, apalagi di perumahan-perumahan masih pakai baju tidur. Kalau di perumahan kan seperti itu, mohon maaf. Jam 7, jam 6 jualan sayur, sayur, sayur. Kangkung, Mbak. Nggak mungkin lah bapak-bapak beli. Mas, ini Mas. Prengosen. Terus badannya keker. Berapa ini satu ikat? Nggak ada lah. Ah, Mas, berapa? Gitu, pakai masih pakai baju tidur, rambutnya masih acak-acakan Kan itu berapa mas? Ya nggak bisa, astagfirullah. Sudah nggak bisa lagi. Ah, lima ribu bu, astagfirullah. apa ayu? Astagfirullah. Nah gitu. Kan nggak bisa, lama-lama, lama-lama, lama-lama sudah akrab. Kan gitu ya, sudah akrab. Sudah kenal itu sana bu ini, sana bu sana. Itu bu A, bu A, apal, mbak C, mbak D, mbak E. Kan gitu. Sekarang malah pakai telepon waktu telah habis. Kan itu sudah nawarin, Mbak, butuh sayur ini enggak? Butuh sayur ini enggak nawarin. Wah, iya makasih. Kan udah pakai jawil-jawilan segala macam, sudah enggak ada lagi. Astagfirullah. Itu sudah hilang. Itu istiqomah. Di atas Islam memang berat sekali. Maka jangan jangan sandarkan kekuatan itu pada diri sendiri. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapatkan istiqomah. Kita akan lanjutkan sedikit nanti selepas salat zuhur.